Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Materi kita pada malam hari ini adalah menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan suatu amalan kepada para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama. Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Sudah berapa nih? Tiga. Yang keempat, keistimewaannya. Wa khairul lakum min al zahab wal wariq. Dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? Empat. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Berapa keistimewaannya? Lima. Ditawari sama Nabi SAW. Gimana para sahabat? Mau nggak kalian? Saya kasih suatu amalan yang memiliki lima keistimewaan tersebut. Kira-kira apa jawaban para sahabat Nabi SAW? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Masa nggak ada di antara kami yang pengen dengan amalan seperti itu? Apa kira-kira amalan itu? Hah? Mungkin ada yang pernah baca hadisnya nih. Amalannya mudah. Nggak perlu ngeluarin duit untuk mengamalkannya. Gratis amalannya. Apa tuh? Bagus. Qala zikrullah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah, zikir kepada apa? Allah. Wah, berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya, makanya banyak majelis zikir. tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lima keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasanya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dzarwatu sanamil iman. Puncak keimanan yang paling tinggi. Ternyata masih ada apa? Yang lebih tinggi lagi. Apa tadi? Zikir. Berarti hebat sekali zikir ya. Iya, makanya hebat. Nah, cuman zikir yang kayak gimana? Inilah yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan kali ini. Zikir yang dimaksud di sini adalah az-zikrul kamil. Zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna tuh kayak gimana Ustaz? Kata para ulama, Zikir yang sempurna itu adalah zikir yang memenuhi, beberapa kriteria. Di antaranya ada tiga. Tiga kriteria ini disarikan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab al Hambari dalam kitabnya Fathul Bari dan juga dari perkataannya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? zikron kathira. Zikir yang apa? Yang banyak. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا zikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang apa? Yang banyak. Yang banyak tuh berapa ya? Berapa? 5000. Soalnya ada orang yang pakai ayat ini dijadikan dalil untuk zikir malam hari 4000 kali. Baca apa, Mas? Baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Berapa kali? 4000. Terus khasiatnya apa? Kalau orang baca ini 4000 kali bisa menghilang. Nah. Khasiatnya bisa apa? Bisa menghilang. Nah. Atau baca ya qawi, ya, ya Berapa kali Mas? 3300. Nah, ditambah 300 lagi biar lebih mantap gitu ya. Biar apa? Biar otot kawat balung usi Nah. nah, ini adalah salah satu penempatan ayat yang bukan pada tempatnya. Terus bagaimana yang dimaksud dengan zikron kathiro itu? Zikir yang banyak itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Seorang bisa dianggap zikir banyak. Minimalnya, kata Syekh As-Sa'di, dia membaca zikir-zikir yang sudah digariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada momen-momen tertentu. Ini batas minimal. Jadi kalau misalnya kita ingin mengamalkan ayat tadi, pengen dikriteriakan termasuk orang yang zikirnya banyak, batas minimalnya ya, kita berusaha untuk mengamalkan seluruh zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca pada momen-momen tertentu. Banyak nggak tuh? Hah? Banyak. Ada di sini yang udah mengamalin. Hah? Coba kita pikir mulai dari bangun tidur. Begitu bangun tidur, baca zikir atau doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu wudu. Sebelum wudu baca bismillah. Habis wudu baca doa apa? Wudu. Habis itu pakai baju. Pakai baju sebelum pakai baju baca apa? Bismillah. Lupa enggak? Hah? Ah, set nggak sempat ngantuk-ngantuk pakai bismillah segala. Hah? Itu ya, itu baru pagi-pagi nih. Setelah itu jalan ke masjid, eh keluar rumah dulu. Keluar rumah ada ada zikirnya nggak? Ada. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la illa billah. Ada lagi? Ada lagi enggak? Apa? Apa? Allahumma a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu zikir dari mana, Dari Nabi sallallahu dari mana lagi? Udah keluar rumah jalan ke masjid. Ada zikirnya enggak? Apa tuh? Allahumma ja'al fi qalbi nuran وفي لسان نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا sampai akhirnya panjang amat Ustaz ini baru pagi-pagi ini belum apa-apa ini masuk ke masjid ada baca zikir apa bismillah nah, mudah banget ya ada lagi Allahumma Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Udah sholat, adzan, dengerin adzan, habis adzan ada zikirnya, habis subuh ada zikir apa? Zikir habis subuh, zikir sholat, habis sholat, zikir sholat, ada zikir pagi, apa aja zikir pagi? Minimal Kul huwallahu ahad tiga kali, Kul a'udzu birabbil falaq tiga kali, Kul a'udzu birabbin nas tiga kali, ayat kursi satu kali. Syukur-syukur ditambah dengan subhanallah wa bihamdih seratus kali. Ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir minimal satu kali. Kalau bisa tambah sepuluh kali bagus. Bagus lagi kalau jadikan berapa? Seratus. Masih ada lagi tak? Oh masih ada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah Berapa kali? Tiga kali. Apalagi? A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Berapa kali? Tiga kali. Apalagi? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? Tiga kali. Ada lagi tak? Ada. Asbahtu wa asbahal mulku lillah sampai akhirnya. Masih ada lagi, masih ada lagi. Ini zikir pagi. Sudah siap-siap mau ke kantor. Berangkat kantor baca lagi tadi bismillahirrahmanirrahim. Di tengah jalan ngeliat ada orang cacat entah itu cacat fisik ataupun cacat secara akhlak ada zikirnya enggak apa tuh enggak ada orang cacat ya di Jakarta ya Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdhila sudah sampai depan kantor ada pohon mangga, pohon mangga lagi mateng. Ada zikirnya. ngelihat buah mateng ada zikirnya. Masya Allah, itu kita baru jam 8 pagi. Belum kalau misalnya kita sampai malam hari, malam hari ngelihat bulan baru terbit, bulan sabit ada doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman sampai akhirnya ini batas apa minimal gimana nih sudah ada yang zikir kathir apa belum di sini nih baru baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 habis sholat sudah zikir kathir <laughs> belum apa-apa udah zikir kathir mana zikir kathir Udah kayak gitu suka dikorting lagi zikirnya habis sholat. Hah? Udah dikasih 33 masih suka dikorting. Kadang-kadang zikirnya antar Ustaz sambil di pasar zikirnya aja. Hah? Bagaimana mau dikatakan zikron kathira? Ini batas apa? Batas minimal. Maksimalnya apa? Maksimalnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 191. Dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ayat ini kata para ahli tafsir menunjukkan bahwasannya orang yang beriman Seyogianya dia itu berzikir selama 24 jam. Selama hayat masih di kandung badan, selama otak masih di kepala, selama kita masih sadar, kita diperintahkan untuk berzikir. Kenapa? Karena kondisi manusia tidak akan lepas dari tiga posisi itu. Kalau nggak dia berdiri apa? Duduk. Kalau nggak dia duduk apa? Baring. Ada nggak posisi yang keempat? Jongkok tat. nggak boleh pas jongkok pikir. Di kamar mandi maksudnya. Nah, kalau jongkok di luar nggak masalah pikir. Masuk ke dalam duduk. Lari ustad, Lari itu kan berdiri. Tengkurap ustad, Tengkurap kan sama saja dengan berbaring. Jadi inti dari ayat ini kita itu diperintahkan untuk berzikir selalu menggerakkan lisan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Hendaklah lisan kamu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Nah, kalau orang yang sudah mempraktekkan batas maksimal ini, dia nggak cukup hanya dengan zikir pada momen-momen yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dia menemui suatu momen yang tidak ada zikir khususnya maka dia terus menggelakkan lisannya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pas lagi nunggu lampu merah ngapain coba antum nah banyak banyak yang dikerjakan ada yang ngitung motor di depan dia satu dua tiga empat nah. ini masih mending coba ngitung apa motor Ah, kalau yang lebih berbahaya lagi ngelihat apa? Yang seliwar-seliwar di samping dia, yang pakaiannya belum jadi dilihat-lihat. Ah. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu nunggu lampu merah itu dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali nunggu lampu merah udah dapat berapa berapa pahala kita? Atau misalnya lebih parah lagi di Jakarta. Mas lagi apa? Macet. Berangkat ke kantor dua jam. Bayangkan. Mungkin subuhan di jalan kali ya. dua jam berangkat ke kantor. Ngapain coba di jalan? Kebanyakan orang-orang menggerutu. Ya, ah macet lagi, macet lagi. Padahal menggerutu itu tidak menyelesaikan masalah. Daripada kita menggerutu, mendingan lisan kita kita gunakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim, lahaula la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pas lagi jaga toko, nunggu pembeli nggak datang-datang, apa yang kita kerjakan? Daripada kita bengong, daripada kita bersiul, mendingan kita gunakan lisan kita untuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu sambil masak ngapain coba? Sambil masak bisa saja, boleh enggak sambil masak sambil goreng kayak gitu? Subhanallah, alhamdulillah, boleh enggak? Hah? Gosong, nggak gosong lah. <laughs> boleh enggak masalah. Cuman gak usah keras-keras nanti diangkut la ilaha illallah. <laughs> Yang penting adalah lisannya digerakkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk praktek zikir dalam setiap kondisi. Dan seandainya kita cermati, ternyata kita memiliki waktu yang banyak yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk mendulang pahala dengan amalan yang sangat ringan yaitu apa? Zikir. Ini kriteria yang keberapa? Yang pertama. Zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua. Zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan peresapan hati. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Zikrul Kamil, zikir yang sempurna, huwa ma yajtami'u fihi zikrul lisani wal qalb. Zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Zikir hati itu apa maksudnya? Kata beliau, "Bittafakkuri fil ma'na." Dengan berusaha untuk meresapi makna dari zikir tersebut. Siapa di antara kita ketika zikir habis sholat dia itu membaca subhanallah Alhamdulillah, لله ولا إله إلا subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar sambil dimasukkan ke dalam hati yang ada dari kita adalah mikirin ini udah sampai 33 apa belum ya enggak dia enggak mikirin subhanallah maknanya itu apa alhamdulillah maknanya itu apa Allahu Akbar maknanya apa? Kemarin saya kedatangan teman, teman dulu sama-sama mondok. Dia masuk ke tarekat sufi. Anak tanya, kenapa ente masuk tarekat sufi? Anak ingin mendapatkan suatu hal yang baru. Baru kayak gimana? Kita tuh zikir dari SD, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu, itu aja. Saya pengen zikir yang baru, yang kayak gimana? Disebutkan cara zikirnya itu duduknya aja, masya Allah ya. Duduknya itu sambil sila, kemudian ini ditaruh di mana? Pegang gimana ya? Pegang dua, ini tasbih satu di sini, tasbih di sini. Kemudian giginya itu harus dikatupkan, nggak boleh apa? Nggak boleh gerak-gerak. Habis itu sambil merem, nggak boleh tidur merem tidur enak <laughs> merem kayak gini Kemudian setelah itu membacanya Allah, Allah, Allah, Allah. Anak tanya, antum tenang pakai kayak gitu? Ya kata dia sih tenang. <laughs> Anak bilang sama dia, yang benar itu kalau misalnya kita berzikir dengan zikir yang sudah kita pelajari sejak kecil, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Antum tidak mendapatkan ketenangan. Bukan zikirnya diganti dengan zikir yang nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mana ada Nabi SAW pernah zikir dengan Allah, Allah, Allah, Allah. Allah itu nggak ada apa? Nggak ada pujiannya. Kalau subhanallah apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya apa? Allah. Cuma kalau Allah, Allah, Allah. Pujiannya di mana? Kayak misalnya anak bilang, Bapak siapa di sini ya? Pak Joko misalnya. Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko. Ngapain Pak Joko gitu loh. Nah, Pak Joko cakep, itu baru muji. Pak Joko ganteng. Pak Joko dermawan, itu pujian kalau Pak Joko, Pak Joko ngapain ente manggil-manggil Pak Joko? tujuan ente apa? Allah, Allah, Allah. Mana pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala? Anak katakan sama dia, Ente itu caranya untuk mendapatkan keterangan, Bukan nyari zikir yang gak ada tuntunannya dari Nabi Alaihi Wasallam. Tapi caranya adalah coba Ente ketika baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan sama Rasul SAW. Ente itu meresapi maknanya apa enggak? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, mereka ketika berzikir sampai meneteskan air mata. Dan disebutkan bahwasanya salah satu di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian air matanya berlinang. Kenapa dia bisa sampai air matanya berlinang dan menangis? Karena dia memahami dan meresapi makna dari zikir yang diucapkan dengan lisannya. Jadi zikir yang sempurna bukanlah zikir yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi zikir yang sempurna adalah zikir yang dipadukan antara ucapan lisan dengan persapan di dalam hati yang paling dalam. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Memang betul. Segala puji bagi Allah. Kita mendapatkan kenikmatan semuanya adalah dari Allah. Kita bisa sehat, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa punya rumah, kita bisa ngaji di sini, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu pun juga apa? nikmat dari Allah. Bayangkan, kita bisa syukur saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nikmat berarti harus di apa? Harus disyukuri lagi. Syukur yang kedua ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat harus di apa? Disyukuri lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri akan terus ada silsilah yang tidak akan selesai. Maka kata salah orang ulama salaf, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kata beliau, "Ma qala 'abdun qat alhamdulillah illa wajabat 'alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah melainkan itu akan dianggap sebagai suatu kenikmatan untuknya Fama jaza'u tilka ni'mah? Lantas bagaimanakah dia membalas kenikmatan tersebut? Jaza'uha an alhan yakula alhamdulillah. Untuk membalas kenikmatan itu dia harus mengucapkan lagi alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah yang kedua itu juga kenikmatan. Yang menuntut untuk disyukuri lagi. Mensyukurinya gimana? Mengucapkan lagi Alhamdulillah. Sampai kapan? Ya sampai kita nggak mendapatkan nikmat dari Allah dan itu nggak mungkin. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, betul-betul di dalam hatinya dia meresapi bahwasannya pujian memang hanya milik Allah wa ta'ala. Karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan adalah sumbernya dari Allah wa Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Maha Besar. Kita resapi, kita masukkan dalam hati, dalam relung-relung hati kita yang paling dalam bahwasanya satu-satunya zat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang baca Allahu Akbar sambil diresapi, dia mendengarkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tuh? Azan. Kalau dia sudah mendengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah apa? Kecil. Kantor apa? Kecil. Toko kecil. Sawah kecil. Masak kecil. Nyapu kecil. Apalagi? Nyuci kecil. Apalagi yang kecil? Hah? Apalagi ka apa kasur. Kasur lebih kecil lagi. Ya. Makanya kalau misalnya orang membaca zikir Allahu Akbar dengan penuh keresapan, dengan penuh peresapan maka seluruh selain Allah Subhanahu wa taala akan terasa kecil. Ketika dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah dan dia meresapi maknanya, maka dia tidak akan tertarik dengan apa yang namanya jimat. tidak percaya dia. Nah, sama keris, sama cincin batu ake yang katanya ada isinya. Isinya apa? Batu. Nah, keris katanya ada yang nunggu. Nah, kemudian Eh, kalung-kalung uh, yang katanya bisa mendatangkan ini dan itu. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena dia meyakini la haula wala la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah. Tapi anehnya, huh? Eh, orang yang pegang keris itu, dia juga ngomong la haula wala la quwata illa billah. La haula wala illa billah sambil megang apa? Keris. Kayak gimana itu zikirnya? Itu adalah merupakan bentuk kontradiksi antara praktek dengan ucapan. Kalau misalnya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, buang itu keris, mustahkan itu keris. Itu namanya la haula wala quwata illa billah. Jadi kriteria yang kedua, Zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara ucapan lisan dengan apa? dengan peresapan hati. Dan ini adalah kata Ibnul Qayyim zikir tingkatan zikir yang paling tinggi. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin membagi zikir itu tiga tingkatan. Kata beliau, zikrun yatawatau alaihi al wal lisan wa huwa a'laha. Zikir yang tingkatan pertama adalah zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Wahuwa a'laha. Dan inilah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua apa? Wa zikrun bil qalbi wahdah. Zikir dengan hati tok. Meresapi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah kauniyah dan ayat-ayat Allah syar'iyah wa huwa fid darajati tsaniyah ini tingkatan yang kedua wa dzikrun bil lisanil mujarrad dan zikir yang cuma dengan apa lisan wa huwa fid darajati tsalitsah ini derajat yang ketiga yang paling apa paling bawah ini kita udah sampai derajat yang kemana nih Hah? yang ketiga aja kadang-kadang belum ya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi, padukanlah antara zikir lisan dengan apa? Hati. Ini kriteria yang keberapa? Yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Maksudnya gimana Ustaz? Zikir itu adalah amalan yang bisa disinkronkan dengan seluruh amalan manusia. Beda dengan sholat. Ya. Sholat itu terkadang nggak bisa dipadukan dengan amalan yang lain. Contohnya sedekah. Bisa nggak sholat sambil sedekah? Atau sedekah sambil sholat? Bisa nggak? Maksudnya saya punya duit nih lagi Allahu Akbar. Saya pengen gabungkan kah sholat sekalian sedekah orang miskin lewat? Boleh nggak? Gak boleh. Ini nggak bisa dipadukan, nggak bisa digabungkan. Nah. Tapi zikir ini bisa dipadukan dan dimasukkan ke dalam seluruh ibadah. Ada yang paham kira-kira gimana maksudnya itu? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya salah satu bentuk zikir yang sempurna hala salatihi ketika dia salat dia berzikir au fi ketika dia berpuasa dia berzikir au tasadduqihi ketika dia bersedekah dia berzikir au qitalihi al kuffar dan ketika dia berperang melawan orang-orang kafir dia juga berzikir contoh Zikir ketika sholat maksudnya adalah kita berusaha untuk menghadirkan niat kita dan keikhlasan kita ketika sholat. Jadi kita masukkan ruh sholat ke dalam sholat kita. Itu maksudnya apa? Mengiringi sholat dengan zikir. Maksudnya kita adalah berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika sholat. Dan itu salah satunya dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau diceritakan beliau adalah orang yang paling kaya di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu di antara orang yang paling kaya. Diceritakan beliau ketika meninggal dunia warisannya salah satunya adalah emas dan perak. Untuk bagi-baginya, motong-motongnya itu harus pakai kapak. Harus pakai apa? Kapak. Yang motong-motong, yang jadi karena dapat tugas motong emas itu, saking banyak emas yang dipotong sampai tangannya melepuh. Berapa tuh duitnya? Banyak banget. Nah, itu diceritakan bahwasanya kalau dia sudah masuk ke masjid, ketika beliau melepaskan sandalnya di luar masjid, saat itu beliau mengatakan, saya lepaskan sandal saya bersamaan dengan saya lepaskan seluruh pikiran saya tentang duniawi bersama sandal saya. Ada di antara kita yang kayak gitu. Allah mustahil. Susah ya. Sambil sholat, sambil mikir, antar kulakan apa ya? Minyak wangi apa? 10 biji. Minyak wangi apa? 20 biji. Sambil apa? Sholat. Ada lagi ketika sholat, Ana nih utang ke Anu belum dibayar. Utang ke Anu belum dibayar. Ngitung utang ketika apa? Sholat. Masih miskin aja udah nggak bisa khusus. Apalagi kalau jadi apa? Orang kaya. Orang miskin seharusnya pikirannya nggak banyak tentang harta. Ini saja udah nggak bisa khusus. Apalagi kalau jadi orang kaya. Mikir bisnis yang di sana, yang di sini, nggak habis-habisnya. Termasuk juga menghadirkan zikir dalam sholat. Contohnya kalau orang-orang yang sholat malam. Orang-orang yang sholat malam ini kadang-kadang malam-malam jam 3 malam udah bangun sholat jam tengah 4 masih ada sisa waktu SMS sama temen lagi ngapain nih tutut tutut balas sana oh ini baru selesai witir nah, baru selesai witir. Ini tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Saya nggak tahu. Saya nggak mau memfonis itu adalah ria. Cuman saya cuma bertanya. Mari kita cek hati kita masing-masing. Ada sebagian orang yang sengaja balas seluruh SMS dikumpulin semuanya satu hari dibalasnya kapan? Jam 3 pagi. Semuanya dibalas sih supaya orang oh masya Allah SMS-nya datangnya jam 3 oh berarti si Anu itu lagi apa lagi tahajud hati-hati hati-hati ini adalah perangkap setan berarti nggak boleh dong jawab SMS jam 3 malam ya boleh-boleh aja cuman yang perlu kita cermati adalah apa tujuan kita balas SMS saat itu itu zikir yang menyertai sholat kita Ketika kita bersadakah, kita juga berzikir. Maksudnya apa? Ketika kita mengeluarkan duit 500 perak dari kantong kita. Kemudian kita berikan orang miskin yang ada di samping jalan. Ketika kita letakkan duit itu di tangan dia, kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya saya menginfakkan duit ini semata-mata lillahi taala untuk melindungi saya dari api neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Begitu pula di dalam seluruh amalan kita, kita berusaha untuk menghadirkan zikrullah di dalam hati kita. Kriterianya ada berapa? Tiga. Yang pertama apa tadi? Zikir yang yang banyak. Yang kedua apa? Zikir yang memadukan antara amaran lisan dengan apa? Dengan persapan hati. Yang ketiga, zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba. Susah enggak? Susah enggak? Susah. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Ibnu Qayyim memberikan resep. Kata beliau, من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ada di antara orang-orang yang mulai latihan zikir baru dengan lisannya aja, meskipun hatinya kemana-mana. Ini ada orang yang mulai zikir seperti ini, tapi dia punya kemauan, dia mulai Nah, dia memiliki tekad, saya pengen termasuk orang-orang yang bisa berzikir dengan zikir yang sempurna. Bismillah, ana mulai zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Meskipun baru dengan apa? Lisan. Thumma la yazalu fihi hatta yahdura qalbuhu fayatawata'u ala zikr. Kemudian pelan, pelan, pelan, hatinya mulai hadir sehingga lama-lama bisa berpadu antara amalan lisan dengan amalan batin sehingga dia bisa menggapai derajat tersebut. Ibnu Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Terus apa hubungannya Ustaz sama menanam pohon di surga? Katanya judulnya apa? Menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanatnya dinilai kuat oleh Al-Munziri man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan menanamkan buat dia pohon kurma di mana? Surga. Jadi kalau kita pengen nanam pohon di surga bisa dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak zikirnya nanti dia yang paling banyak pohonnya di mana? Di surga. Kalau zikirnya cuma subhanallah sekali-sekali, dia tahu-tahu sampai ke surga, mana pohon ente ini cuma satu doang. Yang lainnya udah pohonnya banyak. Dia bisa bernaung di bawahnya sejuk. Yang ini iring lihat temennya. Wah, andaikan saya, andaikan. Gak ada gunanya berandai-andai di hari kiamat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim nitip salam kepada siapa? Rasulullah SAW agar disampaikan kepada siapa? Umatnya. Berarti nitip salam itu bo, boleh. Sunnahnya para nabi. Para nabi dulu saling nitip apa? Salam. Jadi boleh ya nitip salam. Tapi tergantung nitip salam ke siapa. Wa akhbirhum. Kasih tahu mereka. Annal jannata tayyibatu turbah. Tanah di surga itu bau harum Tanah di surga itu wangi, tanah di surga. Azbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an. Dan tanahnya itu sangat subur. Wa anna ghirasuha. Dan tanaman yang akan menanami, yang akan tumbuh di tanah yang subur tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar pengen punya tanaman yang banyak pengen bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya perbanyaklah zikir di dunia barang siapa yang menanam maka akan mengetam insya Allah sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih warahmatullahi wabarakatuh